lillahi andadan Wa qauli jalla dzikruhu wa tas'aluna lahu andadan Zalika rabbul alamin ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن أمالك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر dan sebagian hadis yang dibawakan Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang bab yang dibawakan oleh beliau. Perhatikan <clears throat> Kemarin telah diperjelas bahwasanya al-iman bitauhid rububiyah tidak bermanfaat kalau tidak menuntut ataupun memiliki keimanan dalam tauhid apa al al-uluhiyah. Perhatikan di situ dalam halaman 341 yang kemarin telah kita baca. Pada halaman 4, 341 dari kalamnya Syekh bin Bas rahimahullah taala boleh mengatakan itu dalam paragraf yang tengah. Fa imanuhum alladziina taqu bihi wa huwa i'tiqaduhum annallaha rabbuhum wa qauluhum rabbunallahu ada sahihun annahu yusamma imanan. Perhatikan. Perkataan mereka Rabbunallahu ini benar dinamai dengan iman. Tapi dengan syarat lakin idza salima minat ditti. Akan tapi dengan syarat apabila selamat daripada lawan. jadi lawan iman tadi. Idza ja'al diddu abtalahu. Apabila datang lawannya maka iman tadi dibatalkan oleh lawan tersebut. Yaitu syirik. Maka dikatakan fa idza asyrakal abdu billahi batala imanuhu. Batala imanuhu wa sara imanuhu lagian la wujuda lahu wa la yanfa'uhu. Maka bila seorang hamba melakukan kesyirikan dengan Allah, imannya batal. Maka imannya menjadi tidak berguna lagian enggak bermanfaat Tidak ada wujud baginya. Fadal. Dengan dalil yang dibawakan di beliau sini walau asraku la habata anhum ma kanu ya'malun. Sekarang antum lihat pada halaman 342 yang tadi dibaca dalam soal. Lihat dalam halaman 342 dalam pertanyaan tadi, dalam soal. Pertanyaannya yaitu berkata Sa'il fi hadza dilalatun bukan dilalatin fi hadza tilalatun ala istima'i syirki al-asghari ma tauhid wal iman fi hadza hadza ini isim isyara musar ilaihinya mana hmm ayo Mas tadi Musar ilaihinya mana? Hah? Yang mana? Bukan itu. Yang mana? Ayo. Sahabat bisa jawab. Ayo Mas Haidar. Fi hadza dilalatun hada ini isim isyara, isim yang menunjukkan kepada isyarat. Sekarang yang disyaratkan itu yang mana? Dari yang mana, Mas Bambang? Ini tolong diperhatikan. Ayo. Ayo. Siapa? Mbah Sultan. Lihat yang mana? Ayo, Mbah. Mas Rizky. Ayo, Masjid nih. Ayo, Masjid. Jitna Ilman. Wa ma yu'minu aktsarum nama Hasan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Inilah yang ditanyakan oleh si penanya kepada Syekh bin Bas. Fi hadza dilalatun. Dalam ayat ini apakah ada dilalah? Nah, penunjukan makna dari ayat tersebut terkumpulnya syirik asgar bersama tauhid dan iman apakah bisa Dipahami seperti itu. Jawabannya laisa bidahir. Nasib bin Bas laisa akhirin. Nah, perhatikan itu tidak zahir. Jadi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini sebagai bentuk yang telah kita tegaskan bahwasanya perkataan Rabbunallahu ini bukan tauhid. Bukan tauhid. Rabb kita adalah Allah, ini bukan tauhid. Apa? Maka bagaimana dengan pernyataan ketuhanan yang Maha Esa dikatakan tauhid oleh Muhammad Sewet? Maka sungguh sangat jauh. Apa? Allah. ini bukan tauhid apalagi dengan perkataan ketuhanan yang Maha Esa dikatakan tauhid. Maka tidak. Kalau lagi tauhid berarti orang Buddha mengatakan keutamaan yang Maha Esa. Muahid jadinya. Hindu, Muahid, Nasoro, semuanya. Nggak benar. Maka itu diletakkan untuk makna tauhid nggak benar. Itu namanya apa? Dipaksa-paksakan. Dan itu bukan yang diinginkan oleh penduduk NKRI. Ya kan? Di mana bahwasanya mereka beragama agama. Ini saja wa mayu yu'minu aktsarum illa wa musyrikun aja dikatakan di sini. Apakah terkumpul di dalam ayat ini syirik asgor bersama tauhid dan iman? Jawabannya tidak, alasan bil Nah. Lianna hadza lianna hadza tadi wa mayu yu'minu aktsaruhum illa wa musyrikun. Ini adalah dalam kufar dan musyrikin. Lianna hadza fil kufar al musyrikin terkait dengan keberadaan kufar musyrikin. Ammal imanul ladhi ma'ahli ahli syirkil asghar fa imanun sahihun laisa min jinsi hadha. Adapun iman yang ada bersama ahli syirik asgar, itu iman yang sahih. Bukan sejenis tadi yang dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun tidak sejenis itu. Iman yang bersama ahlu syirik asgor dikatakan iman yang sahih, imanun sahih lakin nahu do'ifun. Lakin tapi iman yang lemah. Iman yang ada pada musyrik syirik asgor itu adalah iman yang sahih tapi iman yang lemah. Siapa yang melemahkan? Ada afahu syirkul asgor wal ma'asi. Yang melemahkan adalah syirik asgor dan maksiat-maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya al-ma'asi itu termasuk melemahkan iman, melemahkan tauhid. Maksiat, bid'ah, syirik, asghar itu termasuk melemahkan tauhid. Maka di sana ada bab dalam kitab kita yang sering kita pelajari dalam kitab tauhid. sarahnya Fathul Majid, kitab eh, Fathul Majid sarah kitab tauhid di sana ada bab bab-bab tentang bagaimana seorang itu membersihkan tauhid. Pembersihan dari apa? Dari syirik, bid'ah dan maasi. Syirik, bid'ah dan maksiat. Maka oleh itu adanya bid'ah pada seorang menunjukkan bahwa tauhidnya lemah. Ada syirik asgar, tauhidnya lemah. Tapi kalau syirik akbar, tauhidnya bukan lemah lagi, Pak, batal. Maksiat juga demikian melemahkan tauhid. Maka waktu itu heboh ketika kita katakan bahwasanya bid'ah itu adalah melemahkan tauhid, katanya apa? Dikelari dengan apa? Apa dulu? Dulu, dulu sehingga heboh. Tauhidnya lemah. tadi tauhidnya lemah. Hmm? nak kisut tauhid. tadi, nak kisut tauhid itu kalimat benar. Seorang yang membuat bid'ah itu adalah tadi itu tadi dan tauhidnya lemah. Bid'ah itu melemahkan tauhid. Maka untuk menyempurnakan, mem mensucikan, membersihkan tauhid itu harus dibersihkan dari tiga sawaibnya, tiga kotorannya. Kotoran syirik, kotoran bid'ah dan kotoran mak maksiat. Di sini menuntut orang itu belajar sunnah. Dan juga belajar tentang bid'ah biar dia dijauhi. Apa kepentingannya? Kepentingannya untuk menguatkan tauhid. Untuk menyempurnakannya. Bukan kok sekedar orang itu belajar sunnah, belajar sunnah, belajar nggak tahu lawannya. nggak tahu hal yang melemakannya. Bagaimana? berarti kan di sini jadi pertanyaannya bihada dilalatun alat sifat syirkil asgar matuhidul wal iman. Jawabannya beliau saya bin Bas laisa bidahir. Ayat tadi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musrikun Apakah dalam ayat ini terkumpul padanya adanya syirik asgar berkumpul dengan tauhid dan iman, maka dikatakan oleh beliau tidak zahir. Itu enggak zahir. Kalau diarahkan ke itu arahnya enggak. Kenapa? Karena ayat ini terkait dengan kufar musyrikin. Adapun iman yang ada bersama al syirik al asgor ini adalah iman yang sahih, bukan iman yang batal. Sementara tadi, wa ma yu'minu aktsarum billahi la wa musyrikun adalah iman yang batal. Maka kalau itu bukan ada seorang berkata, Rabbunallahu ini adalah tauhid, kemudian selesai, enggak benar. Kecuali dia benar-benar mentahkik membersihkan dirinya dari syirik. Maka perhatikan ya wah, Allahu Rabbuna itu bukan kalimat tauhid, bukan kalimat tauhid. Maka talqin terhadap orang yang meninggal dengan talqin Allah, Allah sebagaimana yang diajarkan dalam sebagian rumah sakit, seperti rumah sakit Muhammad ya Pasiran. Ini bukan ajaran talqin yang benar. Talqin mendikte, mengajari seorang yang meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah bukan kalimat Allah Allah Allah. Itu nggak benar. Karena itu bukan kalimat tau tauhid. Allah bukan kalimat tauhid kecuali mengandung dua ru, rukun. Apa rukunnya? An-nafyu wal isbat. Penafian, peniadaan dan penetapan. Semua al-aliyah tidak hak di ibadai. Ditetapkan yang berada di ibadah cuma ilahun wahid yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tauhid. Hah? Maka itu perhatikan kalimat keturunan yang Maha Esa. Ini adalah tauhid. Ini adalah sebodoh-bodohnya manusia. Bukan. Kalau diletakkan orang-orang yang meletakkan dengan tujuan itu adalah tauhid, menunjukkan yang meletakkan juga bodoh. Siapapun dia orangnya. Walaupun dari kalangan para pakar kaum muslimin dari itu, kalau memang benar, ini akan termasuk kebodohan. Hah? Dan niat yang baik tidak harus mendapatkan kebenaran. Ya harus, kecuali memang mencocoki sunnah mencocoki Al-Quran dan sunnah baru niat tadi benar diterima ataupun sempurna. Kalau enggak, enggak ada gunanya. Saya ucapkan kalimat ini bukan untuk mempengaruhi orang biar melawan kekuasaannya ada enggak sama sekali kita cuma ingin menjelaskan kebenaran biar mau kaum muslimin tahu kedudukan mereka tahu kedudukan iman mereka bukan kemudian dibohong-bohongi dengan kebodohan tentang kalimat tauhid katanya sudah muahid dibodoh-bodohi orang-orang yang punya kepentingan tidak kita berkata apa adanya saja bukan memanasi siapa-siapa cuma ingin meluruskan pendapat yang salah atau ucapan yang keliru dan semisalnya. Perhatikan. Fa imanul usat wa imanu man ta'ata sirkal asgar karya alaysa misla imanil kuffar alladziina ahbatuhu bisyirki ma'al akbar. Maka imannya para pelaku maksiat usat. Ini kalimat jamak dari kata asi. memperatnya asi. Para pelaku maksiat mereka akan memiliki keimanan imannya para pelaku maksiat adalah dan imannya orang-orang yang melakukan kesirikan-sirik asgar seperti teriak Ini bukan semisal imannya kufar yang mereka telah membatalkan iman tersebut dengan kesirikan mereka Sirik al-akbar. Tengok. Jadi perkataan Allah Rabbuna Rabbuna Allah dan semisalnya itu kalau dikatakan iman iya, tapi iman yang gak bermanfaat kalau gak selamat dari Sirik. Dan perlu dipahami bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Enggak bisa kali yang lain. Enggak ada seorang masuk Islam dengan mengatakan Rabbunallahu muslim. Enggak. Syarat masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Rabb kami adalah Allah. Sesembahan kami adalah Allah. Ini bukan kalimat untuk masuk Islam. Kalimat untuk masuk Islam adalah kalimat kalimatul ikhlas, kalimat takwa, yakni kalimat la ilaha illallah. Yang terpenuhi di dalam kalimat tersebut dua rukun. An-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Perhatikan. Jadi, fa imanul usat wa imanu man tasir sirkal asghar karriya ala iman imanil kufar alladina ahbatu ahbatuhu bi syirkihim al akbar. Fadzaka imanun qaranahu ma abtalahu. Imannya kufar itu adalah iman yang diiringi sesuatu yang membatalkan iman tersebut. Korono ini fi'il madi. Ma ini fa'ilnya. Jadi baca korini, baca korinu, korona, korona, yukorinu, koronatan mengiringi. Imannya mereka adalah iman yang diiringi oleh sesuatu yang membatalkannya. Wada imanun lam yabtul. Ada yani imannya syirik imannya orang yang punya syirik asgor iman yang tidak batal. Lakinna walakinnahu qaranahu ma yudhaifu ma yudhaifu akan tapi iman yang diiringi dengan apa yang melemahkannya yakni berupa maksiat dan syirik al asgor, enggak batal. Apa di sini? Maka itu ayat tadi wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum Kalau ada yang menerapkan bahwasanya itu adalah bisa terkumpulnya syirik asgar bersama iman dan tauhid, ini kata Ibn ini tidak zahir. Nah. Enggak gamblang. Dan berarti enggak bisa dimasukkan. Kemudian pertanyaan lanjutnya, pertanyaan lanjutannya maunya bagaimana dengan perbuatannya Hudzaifah? Setelah anhu. Maka dikatakan di sini Sohalun Hudzaifah. Ini Hudzaifah Tala anhu, seorang sahabi. Lemar al khaytah. Tatkala beliau melihat tali, tali apa? Bukan tali yang gantung di mana-mana di keliaran di jalan, bukan tali yang dibikin apa? Hmm? Tali jimat. Nah, nangkal balak dan semisalnya. Antum tahu tali itu di sana kecil, Seringnya banyak anak kecil dikasih tali dari apa namanya? Benang dan ada apa? Kain yang dijahit sekimpat empat. Kalau itu namanya tak tali. Itu yang diinginkan. Tatkala itu Ruhudah Rasulullah melihat tali pada seseorang, koto'ahu langsung dipotong. Koto'ahu langsung dipotong. Watala hadil ayat dan beliau kutipan membaca ayat ini wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Enggak ngomong gitu. Tapi langsung aja baca ini. Ah. Paham? <clears throat> Jadi perhatikan. Hudzaifah ketika melihat tali, jadi tali yang dikatakan tali jimat barang suci di rumah nah, ikut jimat nah untuk tolak tolak balak langsung dipotong dalam bahasa ayat ini wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun ah. apakah di sini terkumpul syirik asgor bersama iman nah atau terkumpul iman bersama syirik asgor maunya sebegitu seperti itu ini pertanyaan atas dan bawah ini ada rentetannya. jawab saya bin Bas, hadza laysa bidhahir min hasil mana? Ini juga agak dari sisi makna. Cuma nah, cuma permasalahannya ingkar terhadap syirik asgor bisa ditanamkan dengan menerangkan ayat terkait dengan syirik al akbar itu saja ini ringkasnya ingkar terhadap syirik asgor boleh kita mendatangkan ayat terkait dalam syirik al akbar Bukan berarti ada syirik asgar ya, berkumpul dengan tauhid dengan ayat ini dilalanya, maka dikatakan laisa bidzahir. Kenapa li ana a'zama dzalika 'alal musyrikun al awalun? Qad yadkhulu fil ma'na min haitsu jinsi syirik. Dari sisi jenis syirik, syirik itu jenis ada naunya. Jinsun tahtau an nauk. Jinsun tahu nak, no jinsun kemudian nau. Ya kan? Syirik itu jenis ada macamnya. Ada kita katakan syirik asgor, ada syirik akbar. Ya kan? Ada katakan syirkul khafi. Nah, seperti itu. Itu namanya nau daripada syirik. Mereka katakan syirik itu jenis bawahnya nau. Tapi perhatikan, seperti bakor adalah semu jenis sapi, semu jenis. Ada kerbau, ada sapi putih, sapi merah, dan yang semisal, semisalnya. Mahfum, semuanya adalah termasuk sa sapi. Karena semu jenis ada itawa, gembel, kambing negoro, kupingnya cilik-cilik, dan semisalnya Ya kan? Kambing apa namanya? Hah? Hah? Ya, kambingnya kambing kecil-kecil gitu Kambing kecil-kecil. Eh, kambing kacang. Ah. Itu namanya jen, jenis. Kambing itu jenis jenis. Sirik pun demikian jenis. Bapaknya macam-macam. Ada sirik asgar, sirik akbar. Maka dikatakan di sini, qad kulu fil ma'na min hasud jenis sirik. Ya yakni memasang kait ini kait tali simat kalau dia ini diyakini punya kemampuan menolak balak dengan seradatnya syirik akbar ya kan bisa syirik asgar ketika apa dikatakan ya kan Allah yang memiliki kemampuan untuk menolak balak seluruhnya ini cuma wasilah saja ini syirik apa as Maka makanya dikatakan dari si mana masuk dalam jenis syirik maka diingkari dengan membawakan ayat wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Walaupun masang tali tadi termasuk bisa syirik asghar atau syirik akbar tergantung keyakinan keyakinannya. Tali jimat tadi. Lianna la allati nazalat fil akbar yuhtajju biha alal asghar. Saya dibaca yahtajju, yahtajju ini fi'il mudhari' mabni majhul karena ayat yang turun dalam syirik al-akbar bisa dijadikan hujah untuk larangan terhadap syirik al asgor Ya musma syirki. Syirik asgor dicakup oleh nama syirik secara umum. Seperti togut. Ya kan? Ingkar terhadap togut, akbar dan asgor sama saja. Wama Ayo Pak. Wama yakfur bitogut semua takut, Baik ini takut asgar atau akbar termasuk wajib dikufuri. Cuma mengkufuri kufur takut asgar bukan mananya mengeluarkan dari Islam. Kalau mengkufuri takut akbar mananya keluar daripada Islam. Tapi semuanya wajib dikufuri. Apa itu? Makanya saya belum mengatakan kafartu bidemokratia demokrasi wa baman da'a ilaiha. Aku kufur dengan demokrasi dan kufur dengan orang-orang yang mendakwakannya. Nah, itu termasuk mukbil. Artinya bukan kok kemudian perpotnya dikufuri, orangnya dikawani. Enggak, diingkari sekalian. Harus. Demikian juga syirik. Maka beliau uh, membacakan ayat ini. Dan beliau mengatakan tidak ada dalik, ya kan? Maaflah tabadan. Kalau kau mati di atas itu, engkau nggak akan selamat selama lamanya. Nggak beruntung. <clears throat> Taib. Jadi dikatakan di situ zubiyah al alal asgor ya ummu syirkal isma syirik. Jadi ayat yang turun dalam syirik al akbar bisa dijadikan hujah untuk pengingkaran terhadap syirik al Kenapa? Karena mencakup nama syirik asgor dan akbar semuanya sih Sirik Boleh dijadikan hujjah. Maka jangan mengingkari ketika ada seorang mengingkari Sirik asgor membawakan ayat terkait dengan Sirik al akbar. Kemudian wajah tahrimi nau'aini jami'an. Jadi karena kan juga karena apa? Dua macam tadi termasuk haram, baik itu akbar ataupun asgor yang namanya syirik adalah haram. Semuanya Mislu ma fassarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semisal apa yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fala taj'alu lillahi dan Maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan itu bagi Allah. Seperti ada seorang sahabat mengatakan pada Rasulullah SAW, Masallah wasita. Ini syirik asgar. Tapi Rasulullah mengatakan, Ajal talillahi niddan. Apakah engkau wahai fulan? tani lillahi niddan? Apakah wahai fulan menjadikan aku kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Nah kan? Maka di situ namanya nit tandingan ini tandingan bagi Allah adalah masuk dalam syirik akbar dan syirik as asgar. Keduanya termasuk tandingan bagi Allah. Maka fala tas'alullahi niddan bi anwa'in minasyirkil asgar lil umum. Ibn eh, Abbas menafsirkan falata lain anda dan yakni tandingan-tandingan bagi Allah dengan semua macam-macam syirik asgor dan akbar. Ini kenapa? Karena keumuman kalimat anda tadi. Nakiro. Nakiro fisiyaki nafi. fisiyaki oh, apa? fisiyaki nahi. Tufidul umum. Anda dan nakiro Susunannya kalimat larangan memberikan keumuman semua tan tandingan baik tandingan bagi Allah terhadap syirik dengan syirik akbar syirik ashar semuanya tercakup tidak dibu tidak dibolehkan falat sealu Jangan kalian bikin tandingan bagi Allah walaupun tandingan syirik ashar syirik akbar enggak enggak boleh. Maka ria hukumnya enggak boleh dengan ayat ini juga. Lakinna hadil ayat Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun azharu ibtali imanihim. Nah ini yang diinginkan. Tapi ayat ini wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun azhar lebih zahirnya adalah dalam membatalkan iman mereka. Maka enggak terkumpul pada ayat ini syirik al-asghar bersama tauhid enggak tempatnya. Enggak tem tempatnya. Ayat ini bukan tempatnya untuk menetapkan terkumpulnya syirik asgor bersama tauhid dan iman bukan pada tempat ayat ini bukan bentuk dilala yang dibenarkan jadi mengambil ayat untuk menetapkan syirik asgor kumpul dengan iman dalam ayat ini ini bukan pada tempatnya maka dikatakan azharu fitali ibtali imanihim lidilala ala anna imanahum hadza fa'uhum. faukum sebagai bentuk dilalapan tunjukkan makna dari ayat ini bahwasanya iman mereka itu tidak bermanfaat maka itu dikatakan bahwasanya iman mereka dalam ini adalah iman dalam tauhid rububiyah. Tapi syirik mereka dalam syirik al-uluhiyah sehingga enggak bermanfaat iman tadi tauhid tadi enggak bermanfaat. Tauhid dalam rububiyah tadi enggak bermanfaat karena konsekuensi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah adalah yang mematikan, menghidupkan, memberi rezeki dan semisalnya, maka wajib kita murnikan perbuatan kita hanyalah untuk Allah. Doa kita untuk Allah. Menyembelih kita untuk Allah bukan kita harapkan pada ajas lain selain Allah. Ini yang diinginkan dengan ayat ini. Nasallallahu al-afiyah. Mahum di sini ya, ikhwan. <clears throat> Wa qala mujahidun Ma nunazzilul malaikata illa bil haq, yakni bir risala wal azab. Lias alat sadiqina an sidqihim. Maknanya al-muballighina al-muaddina minar rusul. Wa inna lahu lahafidun. Maknanya indana. Walladhi ja'a bisidki. Maknanya Al-Quran. Sidik Al-Quran. Wa saddaqa bihi Al mukmin yaqulu yaumul qiyamah hadzal ladzi aqaitani amiltu bima fihi. Itu mana saddaqa bihi. Jadi dengan demikian tasdik itu nggak bermanfaat kalau nggak diringi dengan amal. Dengan perbuatan tasdik mengimani tentang Allah, tentang malaikat dan semisalnya kemudian nggak beramal, nggak bermanfaat. Al-amal maksudnya dari sini adalah jinsul amal, bukan afradul amal. <clears throat> Dan ini masuk dalam pembahasan terkait dalam masalah apa? Seorang itu biar keluar daripada irja. Ini pada tempatnya ada pembahasan tersendiri. Berkata Imam Bukhari Ta'ala hadis berakam sambal bakam sami wa isrin hattasana Qutaibah bin Sa'id hattasana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Amri bin Surahbil an Abdullah annahu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu indallah Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa huwa khalaqaka Yani Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah mengatakan, yaitu antat se'alalillah ini dan engkau menjadikan tandingan bagi Allah. wah kalau kau sedangkan Allah dialah yang menciptakan kamu. Jadi dosa terbesar adalah engkau jadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah dialah yang menciptakan kamu. Tengok di sini wa wa khalaqaka. Maknanya Allah yang menciptakan kamu, ini tauhid apa tauhid? Rububiyah. Konsekuensinya kamu jangan bikin janganlah bikin tandingan bagi Allah. Dalam tauhid ar-rububiyah dan al-uluhiyah. Dia Allah yang menciptakan kamu. Maka janganlah kamu bikin tandingan bagi Allah. Janganlah kamu bikin nit tandingan. Apakah dalam tauhid rububiyah saja? Enggak, bahkan dalam al-uluhiyah sekalian lebih harus jangan kau bikinkan tandingan. Mana yang janganlah perbuatan kamu itu ada yang kau arahkan untuk selain Allah. Jangan ada yang kau palingkan untuk selain Allah. Perbuatan yang itu khusus yang kau harus peruntukkan kepada Allah lillahi taala janganlah kamu palingkan untuk selain Allah. Itulah tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena al-uluhiyah maknanya adalah tauhid al-mutalik bi af'alil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Maknanya perbuatan hamba janganlah ada yang dipalingkan untuk selain Allah. Itu namanya tauhid apa? Al-uluhiyah. Ada tauhid rububiyah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kita jangan bikin tandingan bagi Allah dalam perbuatan Allah. Allah berhak menciptakan rezeki, jangan kamu bikin tandingan. Ada selain Allah yang beri rezeki. Ada selain Allah yang memberi menciptakan. Allah yang menyembuhkan. Jangan bikin tandingan bahwasanya ada selain Allah menyembuhkan. Kalau enggak, maka kamu akan menjadi syirik, memiliki kesyirikan atau syirik dalam ar-rububiyah. Baik. Kultu berkata Abdullah bin Mas'ud, "Inna dzalika la'adzimun." Semayut sungguh itu adalah sangat besar. yakni Sangat besar engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, semua ayun kemudian apa? Setelah itu setelah syirik, kalau Rasulullah SAW, semua antak tula waladaka. Takhobu ayat amamaka. Engkau membunuh anakmu, khawatir akan ia makan bersama kamu. Ini dosa yang besar yang setelah syirik yaitu antak tulah semua antak tulah waladaka. Engkau akan engkau membunuh anakmu karena kau takut anakmu akan makan bersama kamu. Kultu. Setelah itu Abdullah mengatakan, semua ayu dan apa?" Ya Rasulullah yang yang yang besar lagi. kala summa antuzaniya bihalilati jarika. ini engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu. Halilati ini adalah istri tetanggamu. Ini dosa yang besar juga. Zina semua dosa besar, tapi kalau istri tetangga dizinai, maka lebih parah. Membunuh orang tanpa hak juga dosa, tapi kalau membunuh anak lebih parah lagi. Apalagi kapital akan makan bersama bersamanya. Maka di sini kita tahu, kita ketahui bahwa banyak manusia yang sekarang ini membuang anaknya. Rasulullah dibuang, seperti kemarin, belum satu bulan, sendang itu. Baru satu baru lahir di dibuang. Kalau nggak ketemu orang maka mati si bayi. Apa alasannya? Di antaranya adalah takut ngurusi dan yang lainnya. <clears throat> Taib, asyarah berkata, saya bin Basrah rahimahullah ta'ala, fi wa fi hadzal hadis jam'un baina syirki wal ma'siyah li'annaha dunubun adzimatun. Dalam hadis ini ada terkumpul antara syirik dan maksiat. Kenapa? Karena ini adalah termasuk dunubun azimah, dosa-dosa yang besar. Lakin a'zamuha asyirkul akbar. Yani syirik maksiat membunuh anak zina dengan istri tetangga ini semua termasuk dosa-dosa besar tapi yang paling terbesar adalah syirik al-akbar. Nah, ini ya, Maka hati-hati maka hati-hati, jangan gampang membuka pintu perkara ini. Ya kan? Pertama cuma menggoda. Nanti akhirnya apa ke kantor? Ke akhirnya apa? Istrinya cerai dari dari sua, dari suaminya. Nah itu, walaupun sudah punya anak enam, kadang-kadang kabur. Gara-gara diganggu tetangganya, apalagi tetangganya kalau ustadz. Nah, ini bahaya. Yang kedudukan. Agama asirku. Yang paling terbesar adalah syirik. Dosa-dosa ini. Liannahu diddu tauhid karena kenapa? Karena syirik adalah did, did adalah lawan. Lawan tauhid. Alladhi ba'atsallahu biar rusul at yang mana Allah itu mengutus dengan tauhid itu para utusannya. Wa anzala bi al-kutub. Dikarenakan kepentingan tauhid Demi pemurnian tauhid Allah menurunkan Al-Qutub. Wa khalaqa min asli asaqala ya ini. Min aslihi ya dikarenakan dikarenakan tauhid Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liwahiduni. Illa liya'buduni maknanya illa liwahiduni. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka jin dan manusia mengesahkan aku. Fasirku hadmun lirububiyah. Wadamu wadamu imanim biha alal haqiqah. Maka syirik adalah hadmun. Hadm adalah menghancurkan rububiyah. Tengok. Syirik menghancurkan rububiyah. Maka oleh itu mengatakan saya yakin Allah memberi rezeki. Saya yakin Allah yang mematikan dan menghidupkan, memberi kesembuhan. Tapi ternyata besoknya pergi ke wali, ke dukun dan semisalnya. Ah, maka itu pengesaan terhadap perbuatan Allah ini nggak berarti ketika adanya syirik. Dan sebagai bukti adamu imanihim biha alal hakikoh. Kalau ada syirik berarti secara hakikatnya nggak ada tauhid rububiyah pada dia. Ini menunjukkan bahwasanya bahwa ya wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa musyrikun terkait dengan Iman rububiyah batal nggak berguna dengan adanya syirik. Allah Rabbuna, Allah Khaliquna, Allah Razikuna nggak berguna ketika ada syirik. Maka itu dakwah tentang penetapan tauhid al-rububiyah ini adalah nggak berarti dakwah yang nggak berguna, dakwah yang dikatakan dakwah maitah, dakwah mati, dakwah nggak berarti seperti dakwahnya kawan muslimin, dakwahnya sama tablik, mati-matian menetapkan tentang tauhid rububiyah tok. Kesirikan jangan diingkari, takut manusia kabur dari dakwahnya. Hmm. Ayo itu. Perhatikan fasirku hadumun lirububiyah wa adamu imanim biha alal hakiko wa tanakusun lil uluhiyah. Kalau ada sirik menghancurkan rububiyah. Dan gak ada iman bagi mereka dengan dengan apa dengan tauhid ar-rububiyah. Dan termasuk tanakus meremehkan al-uluhiyah. Meremehkan haknya Allah yang untuk diibadahi. Khusus itu diremehkan. Wasudun bila dan memiliki anggapan buruk dengan Allah Ta'ala. Wa kufrun termasuk kekufuran dengan Allah. Syirik ada termasuk kekufuran dengan Allah maka gak berarti tauhid rububiyah yang ada pada seseorang. Maka oleh itu perhatikan. Ya kan? Dari sini kita mengetahui sejak zaman dulu, zaman Rasulullah diutus, mereka mengakui adanya Allah. Antum melihat baca ayat ayat apa? Hadis yang selanjutnya. Perhatikan ayat hadis yang akan kita baca. Halaman 345. Tengok di situ. Kita bacakan sekarang sekarang ini. Berkata Abdullah bin Mas'ud telah anhu, qala istama'a indal baiti saqafiyani wa kursiyun Terkumpul di Ka'bah dua orang sakof, dua orang Bani Sakif dan satu kures atau dua kures dan satunya Sakif kathiratun sahmu butunihim qalilatun fikhu qulubihim faqala ahaduhum maka satu tentara antara mereka berkata atarawna annallaha yasma'u ma naqul apakah kalian bagaimana pendapat kalian apakah Allah itu mendengarkan apa yang kita katakan yang lain berkata yasma'u in zaharna la yasma'u in akhfaina kalau kita keraskan Allah tahu dengar Allah tahu Ya kan? Allah mendengar. Kalau kita pelan-pelan kan Allah nggak mendengar. Berkata yang lain lagi, inka kana mau idza jaharna fa inna mau idza akfaina. Yang lain bilang lagi yang baik, yang lain. Kalau kita keraskan Allah itu mendengar, tentunya kalau kita pelan pelan kan juga Allah mendengar. Jadi mereka mengakui adanya Allah. Nah, mereka ini semuanya tengok menetapkan tentang Allah itu punya pendengaran, Berarti mereka mengakui adanya Allah dan punya sifat pendengaran. Coba pendengarannya ada yang mengatakan nggak sempurna. Kalau kita keraskan Allah dengar, kalau nggak keraskan kalau nggak dengar. Nah. Jadi di sini penetapan bahwasanya mereka ini menetapkan bahwasanya Allah itu ada. Mereka tahu bahwasanya mereka itu hambanya Allah. Tapi kenapa? Apakah berguna? Enggak berguna. Kenapa? Karena mus musyrikin. Jadi musyrikin mengakui mereka itu ciptaannya Allah. Seperti kemarin yang, yang baca yang ayat yang kita baca. Walau soal tahu mana kalau kesamawat wal arat kurna Allah. Sopon nyiptakan langit dan bumi. nyiptakan takon takon wong wong itu siapanya mereka pasti Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi ini nggak berguna. Jadi perhatikan, Bukan kok kemudian yang penting kita mengakui kita ini hambanya Allah, kita ini ciptaannya Allah. Kemudian setelah itu menyembah selain Allah, mengarahkan doa untuk selain Allah. Ini nggak berguna. Nggak ber, nggak berguna. Mereka bahwa a'zamu dzunub wa akhtaruha. Asyrik adalah a'zamu dzunub. Dosa yang paling terbesar. Wa akhtaruha dosa yang paling berbahaya. Walaysa ma'a sahibi maghfiratun wala raja'un fi dukhulil jannah. Pemilik syirik al-akbar Nggak ada baginya pengampunan, nggak ada baginya harapan untuk masuk surga. Nggak ada harapan. Bal Bahkan dia seorang musyrik syirik akbar ayis putus asa. Dari rahmatnya Allah. Putus asa dari ampunannya Allah. Malam yatub mamani mamas dariya. Selama tidak bertaubat. Maaf apa sini? Maka lama tidak ber bertaubat. Fi fil masih beda dengan maksiat-maksiat. Baiklah inna wa in kanat azimatan. Sekalipun sesungguhnya kalaulah memang maksiat itu dosa besar, maksiat yang besar wa in kanat khatiratan walaupun berbahaya. Wa in kana buah ala safat jurufin. Sekalipun pelaku maksiat itu adalah di atas apa? jurang yang rawan akan menghancurkan dirinya lakinnaha laysat min jinsil kufur billahi azza wa jal bal hiya dunahu akan tapi maksiat maksiat itu bukan termasuk jenis kekufuran akan tapi di bawah kekufuran Walidzalika man mata alaihi la yakhlud bin nari an indakhalaha. Maka dikarenakan itulah orang yang mati di atas maksiat tidak akan abadi di neraka sekalipun dia masuk. Wa innama Yu'adzabu idza syaa ta'dzibahu ala qadri ma'asihi. Hanya saja. Allah menyiksa. Dia disiksa pelaku maksiat jika dia tidak sempat bertobat. Maka Allah menyiksa jika Allah menghendaki disiksanya atas orang tersebut atas kadar kemaksiatannya. Waqad ya'fullahu anhu li asbabin iqtadat dalika. Dan bisa jadi Allah memaafkan dari pelaku maksiat tadi dikarenakan ada beberapa sebab yang menuntut untuk dimaafkannya. Amal musyrik ataupun seorang musyrik fala fihi maka enggak ada usaha. Adapun musyrik fala fihi maka enggak ada usaha lagi. Bagi dia enggak bisa mengelak namanya fala Adapun si musyrik maka enggak akan ada upaya untuk bisa mengelak dari api neraka. Man mata ala syirkil akbar fannaru aula bihi abadal abadi. Nas'allahu al Siapa yang mati di atas syirik al-akbar maka neraka lebih utama bagi dia. Bagaimana utamanya? Abad al-abad, selama-lamanya. Allah al-afiyah. Wal ayatul karimatu allati dzakara fiha subhanahu al-qatla wa zina qarina syirki wal hadis zakarokatul qatla al-walad wa zina bi halalil jar. Ayat yang mulia yang Allah sebutkan di dalamnya tentang membunuh tentang zina dikatakan membunuh dan zina adalah korin kawannya syirik. Nah, korinnya syirik. Kenapa? Karena disebutkan beriringan. Wal hadis dan hadis ini menyebut tentang membunuh anak dan zina dengan apa? Zina dengan apa? Dengan istri tetangga. Wal hadis sunnah ala akbahi anwa'il qatl. Hadis ini adalah sebagai bentuk perhatian atas apa? macam-macam pembunuhan yang paling terburuk. Bentuk pembunuhan yang paling terburuk adalah membunuh anak sendiri takut makan bersama di dia. Wakbahi anwa'ir zina dan memberikan tambi perhatian tentang apa tentang zina yang paling terburuk zina dengan istri tetangga. Wa anau al bil ayah al sok isim tafdil al isim tafdil lebih lengket lebih mengenah dengan ayat bikaunihi yalis sirka Dikarenakan zina dengan tetangga, dengan dengan tetangga tadi membunuh termasuk yali. Rentetan setelah si syirik penyebutannya. Nas'alul afiyah. Li'anna idza qatala waladahu jama'a baina qatl nafs bighayri haqqi wa baina qati'ati rahim. Karena kalau dia ini membunuh anaknya, telah dia telah mengumpulkan antara membunuh jiwa tanpa hak dan antara memutus hubungan. Wa idza zana bi halilatil jar jama'a baina syarraini baina zina wa baina idza'il jar wa ifsati zaujati alaihi. Maka apabila dia ini zina dengan istri tetangganya, dia mengumpulkan antara dua keburukan. Antara zina dan antara menyakiti tetangga dan merusak istrinya atas suaminya. Atas tetangga tersebut. Wasara dari nawani akhtar zina wal qatl maka dua perkara ini termasuk apa? Termasuk macam-macam zina dan macam-macam pembunuhan yang paling berbahaya. Nas'alullah al kita minta kepada Allah keselamatan. Wa kullu anwa zina syarrun dan seluruh macam-macam zina adalah buruk. Wa kullu anwa al-qatl bi ghairi haqqin dan seluruh pembunuhan tanpa hak juga buruk. Tengok tapi, ya kan, demi asobia, demi asobia rela mati di jalan setan seperti orang-orang yang demo. Demi asobia, akhirnya dia terbunuh tanpa hak, bahkan membunuh orang tanpa hak semau maunya. Nah. nih, idakan al-qatl lil qaribi aw lil walad aw lil alwa au bil walid abil haqqi sar akbah Kan tapi membunuh itu kalau memang untuk keluarga yang dekat terhadap anak, orang tua, atau membunuh saudara, saudara kandung, ini lebih sangat buruk. Wa kada idza kana zina fi zajatil jar. Dan seperti ini juga apabila, apabila zina itu terjadi dengan istri tetangga. Awil mahram zina dengan mahram. Seperti banyak sekali di Indonesia zina dengan anaknya. Ya kan? Tapi cuma diamankan saja. Dukung paling dua tahun, tiga tahun selesai. Jika dengan anaknya soro ahbah maka menjadi lebih lebih buruk, sangat buruk. Nas Allah al afiyah. Ya, Ini semuanya adalah penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala terkait dalam masalah macam-macam bentuk keburukan perzinaan, pembunuhan dan kesyirikan baik syirik asal atau syirik Al-Akbar. Akbar ataupun as, Al-Asghar. Dan itu tadi perlu diperhatikan bahwasanya Allah Rabbun Allah Khalikun ini bukan tauhid. Bukan tauhid yang dituntut dakwanya para anbiya. Nah, maka barang siapa yang punya kesempatan baca lagi kitab Syarh apa? Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, Taisir Judul Hamid dan yang lainnya. Juga ada kitab yang bagus Manhaj Dakwah ila Allah Taala karyanya Syarafi ini juga bagus. Mengupas tentang dakwah-dakwah yang menyesatkan, yang nggak berguna, dakwah yang nggak bermanfaat, yang nggak bisa mengentas manusia dari keseluruhan. Tentang perkara-perkara yang membahayakan. Taib. Insyaallah kita sampai di sini dulu. Walhamdulillah. dulu.